Itulah waktu kita yang sangat berharga di antaranya. Terutama ketika kita lagi sholat oleh karena itu besar harapan saya agar kita kemudian berusaha untuk bisa konsentrasi lebih penuh dalam waktu-waktu itu. Berkata para ulama, carilah hatimu di tiga tempat. Ketika kamu sholat ketika kamu sedang membaca Al-Quran, ketika kamu sedang berada di majlis ta'lim. Ketika kamu tidak menemukan hatimu di tiga tempat tersebut, ketahuilah bahwa kamu tidak memiliki hati. Oleh karena itu, konsentrasi penuh seharusnya kita upayakan terus. Dan salah satu upaya untuk bisa bisa konsentrasi penuh adalah menghilangkan seluruh yang akan mengganggu kita. Oleh karena itu, apapun yang bisa mengganggu kita ketika sholat, ketika masjid, hilangkan dulu karena kita punya waktu yang panjang untuk melakukan itu di luar sholat dan di luar majlis ta'lim. Salah satu di antaranya adalah alat komunikasi. Sering mengganggu ketika kita sholat, sering mengganggu kita ketika kita bermajlis ta'lim. Maka kalau kejadian itu karena lupa, semua manusia punya sifat lupa, tapi karena kalau tidak maka kita nasihatkan pada kesempatan kali ini bahwa bahwa kita harus hapuskan itu, matikan atau silent kan supaya kemudian tidak mengganggu aktivitas kita dan ikhwan kita. Kemudian sebuah pertanyaan ilmiah ya. Apakah ketika seorang muslim dan muslimah sholat handphonenya berdering, ia biarkan berdering untuk menjaga kekhusyuannya atau dia matikan? Yang benar adalah dia matikan untuk menjaga kekhusyukannya dan kekhusyukan saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat. Kalau kemudian pertanyaannya, bukankah dengan itu untuk itu dia harus bergerak lebih daripada tiga kali? Jawabannya ya dan itu boleh. Karena pendapat fikih dalam mazhab Syafi'i bergerak tiga kali membatalkan sholat tidak ada dalil. Yang benar adalah sebuah gerakan yang bukan gerakan sholat apabila dilakukan di dalam sholat karena kebutuhan boleh lebih daripada tiga kali. Kita ulangi bahwa sebuah gerakan yang bukan gerakan sholat apabila itu dibutuhkan di dalam sholat walaupun lebih daripada tiga kali maka diizinkan. Seperti tadi, seperti orang kemudian air apa ingusnya meleleh diambil tisu dia lap itu bahagian daripada kekhusyukannya. Kalau mau dibiarkan turun ke, ke turun terus ke mulut, malah kehilangan konsentrasi dia di dalam sholat. Belum lagi yang sebelahnya lihat gini-gini. Ya kan? Akhirnya mengganggu konsentrasi dia, mengganggu konsentrasi orang lain hanya karena tidak ingin bergerak lebih daripada tiga kali. Nabi Muhammad SAW pernah melangkah ke dinding supaya kambing lewat di belakang, kemudian mundur lagi. Nabi Muhammad pernah naik ke, ke mimbar, turun lagi. Itu dalam sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka <clears throat> tidak apa-apa kemudian ambil, matikan. Taruh lagi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Itu pendapat ilmiah. Adapun pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada seorang bapak minta dibelikan habatus sauda, minyak habatus sauda atau habatus sauda dan menanyakan berapa harganya. Lalu saya katakan harganya ribu. Dan ketika saya belikan dia obat, ketika saya belikan dia berikan saya uang ribu. Ketika saya kembalikan ribu lagi dia katakan ambil saja sisanya. Bolehkah saya terima uang itu Ustadz? Jawabannya bagi-bagi dong. <laughs> Halal. Tapi yang anehnya, pembahasan kita syirik, pertanyaan kita masalah duit pertama kali. Nah, itu yang aneh yang tadi malam ini terjadi. Pembahasan kita syirik, kuburan, orang pintar dan semacamnya, pertanyaan pertama tentang uang. Bolehkah seseorang membayar hutang-hutang puasa wajib Ramadan yang dulunya ia tinggalkan semasa mudanya? Kalau ia tinggalkan karena memang sengaja dia tinggalkan, sengaja dia tinggalkan memang karena keingkarannya kepada Rabb tabaraka wa taala dan sengaja itu nggak bisa dibayar dan tidak ada kobok bagi orang yang seperti itu yang ada ada taubat adalah taubat namun ketika tinggal dulu karena sakit sekarang belum dibayar itu dibayar dikobok Misalnya ketika muda ingat dulu ketika pesan ketika sekolah dan segala macam sakit kalau sakitnya sudah lama, boleh. Memang ketika dia tidak berpuasa karena sakit. Ya, pasti. Ya, sudah bertahun-tahun tidak dia bayar-bayar. Tapi dia ingat terus belum bayar. Ya. Belum bayar, belum bayar, belum bayar. Ini kelalaian yang luar biasa. Namun dia harus bayar. Ya kalau dibayar sekarang boleh. Iya. Iya. Karena memang itu wajib dia bayar. Hutangnya belum lunas. Karena orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit atau karena bersafar dia punya hutang yaitu qadha hutangnya kepada Allah tabaraka wa taala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukha barang siapa di antara kalian yang sakit atau bersafar maka dia harus mengganti bilangan pada hari yang lain berapa bilangan dia berbuka harus ganti pada bilangan yang lain. Berarti dia punya hutang. Tapi karena karena alasan dia dulu bandel, tidak ngerti agama, ikut arus syahwat, ikut teman-teman sengaja tidak berpuasa di, di siang Ramadan itu tidak ada kodok baginya. Yang ada taubat dan istighfar. Dan memperbanyak puasa-puasa sunat untuk menutupi kesalahannya masa lalu. Wallahu a'lam. Saya belum paham mengenai tauhid nama dan sifat Allah. Tolong dijelaskan Ustadz. Butuh 50 kali pertemuan. <laughs> Mudah-mudahan lain kali kita bisa Intinya adalah Allah memiliki nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung yang tidak bisa sampai kepadanya siapapun daripada makhluknya. Lalu kemudian akan dijabarkan satu persatu. Dan makhluk tidak boleh menyamai Allah dalam hal-hal itu. Sebagaimana Allah tidak boleh diturunkan sifatnya menjadi sifat seperti sifat hambanya, tidak boleh. Maka ketika orang Yahudi mengatakan Allah butuh istirahat, itu berarti menurunkan Allah ke sifat manusia, lelah, istirahat. Apa kata mereka? Inna Allah khalaqa as-samawati was samawati wal arda fi sitati ayyam fataiba fastaraha fil yaumi sabi. Allah menciptakan langit dan bumi pada enam hari lalu Allah capek. Lalu kemudian Allah istirahat di hari yang ketujuh. Nah, kata mereka hari yang ketujuh itu hari Sabtu. Kata mereka. Ya Allah ciptakan mulai menciptakan itu dari hari Ahad sampai hari Jumat. Hari yang ketujuh hari Sabtu istirahat. Allah capek sudah. Itu mereka menurunkan derajat Allah sampai ke makhluk. Allah membantah dalam Al-Quran. Kami telah menciptakan langit dan bumi dan kami tidak lelah menciptakannya. Allah tidak pernah lelah. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fakir. Subhanallah. Bahkan yang lebih kacau lagi, lebih ngacau lagi. Mereka yang kaya, Allah yang fakir. Itu sekelompok orang Yahudi. Jadi kalau ada kita kemudian memberikan sebuah sifat kepada Allah yang seperti sifat makhluk, itu kita telah mensekutukan Allah dengan makhluknya. Misalnya, ah oh, nggak apa-apa, sekarang kita nggak Allah nggak lihat kok. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Itu yang dikerjakan oleh sebagian ahli filsafat. Selamat datang di areal bebas Tuhan. Berarti kawasan itu nggak ada Tuhan ya nggak yang lihat. Berarti Allah nggak bisa melihat kawasan itu. Naudzubillah Apakah belajar ilmu filsafat itu syirik, Ustaz? Para ulama mengingatkan kita untuk tidak, belajar ilmu filsafat. Wallahu alam. Apakah itu sampai ke jenjang-jenjang syirik? Saya juga nggak tahu. Tapi kita melihat hasilnya orang yang terlalu menggeluti ilmu filsafat banyak syiriknya memang dan banyak kufurnya. Walaikumsalam. Minimal-minimal orang-orang yang rajin belajar ilmu filsafat dan tidak rajin belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah serba boleh semua semuanya serba boleh serba gampang itu minimal gitu ya kemudian antum tahu ada VCD-nya dia mengatakan yang tadi silahkan baca buku karangan Ustadz Artono Ahmad Jais Apa yang dimaksud dengan kaum Mu'tazilah dan Khawarij? Mu'tazilah adalah kaum yang meniadakan sebahagian besar sifat Allah Tabaraka wa taala. Dikosongkan Allah dari segala sifat. Allah hanya punya nama, nggak punya sifat. Kaum Khawarij adalah kaum yang membangkang kepada pemerintah. Ini secara ringkas. Kalau kita sholat berjamaah subuh ketika tahiyat sang imam duduknya tawarruk, duduknya tawarruk. Apakah kita duduk tawarruk? Apa boleh? Apakah atau kita duduknya adalah iftirash? Bagaimana sebagai makmum? Dalam hal-hal yang tidak gerakan sholat seperti ruku, sujud, ya tidak, makmum boleh tidak ber, tidak sama dengan dengan imam. Misalnya imam meletakkan tangannya di atas pusatnya. Kita boleh meletakkan di atas? Tidak mesti pula di atas pusat. Kemudian imam ketika bertakbir tangannya terlalu ke belakang. Gak perlu pula makmum harus niru tangannya sampai ke belakang. Allahu alam saya meyakini ya, uh, hal seperti ini bahwa dalam hal-hal yang tidak ruku, tidak rukun, ruku, sujud, tahiyat dan semacam, makmum boleh menyelisihi menyelisihi imam wallahu alam. Walaupun kalau kemudian dia ikut tawaruk bersama imam karena dalil bahwa imam menjadikan imam untuk diikuti pun ada dalilnya syar'i. Ya wallahu alam. Anakul ikhtilaf yang tidak terlalu harus menjadi perseteruan dan membuat kita risih. Apakah duduk iftirash hanya berlaku sholat dua rakaat saja? Berlaku untuk sholat yang hanya satu kali salam. Berlaku untuk sholat yang hanya satu kali salam. Bisa saja witir kita langsung tiga kan? Itu berlaku duduk iftirash di situ. Atau berlaku untuk sholat yang dua kali salam di salam di, dua kali tahiyat di tahiyat yang pertama. Berlaku untuk sholat yang dua kali tahiyat namun di tahiyat letaknya di tahiyat yang pertama. Bagaimana kalau kita melakukan sholat witir tiga rakaat? Apakah kita duduk tawaruk atau duduk iftirah? Sudah terjawab, alhamdulillah. Mengapa sholat sunat setelah sholat fardu atau sholat ba'diyah berpindah tempat? Apa dalilnya? Tidak wajib, tidak harus berpindah tempat. Tidak harus berpindah tempat, boleh di tempat itu. Kecuali di tempat itu tidak ada sutroh, maka kita berpindah untuk mencari sutroh dengan syarat kita sudah zikir dulu setelah sholat fardu. Itu syaratnya. Kalau kita sudah zikir setelah sholat fardu, kita boleh sholat di tempat itu. Adapun kalau setelah sholat fardu, kita langsung ingin sholat sunat karena buru-buru, itu harus pindah tempat. Harus. Karena antara sholat fardu dan sholat sunat setelahnya harus dipisah. Pemisahnya boleh zikir, atau pemisahnya boleh pindah tempat. Apabila tidak zikir berarti harus pindah tempat. Kalau kalau ingin tidak pindah tempat berarti harus dipisah dengan zikir. Begitu. Ada riwayat dari Rasulullah SAW dan hadis yang sahih bahwa jangan kalian sambung sholat dengan sholat. Kecuali kalian pisah dengan perkataan atau perpindahan. Begitu riwayatnya dengan makna. Harus kalian pisah antara sholat dengan sholat fardu dengan sholat itu, dengan sholat sunnah, dengan keperkataan, bunyi hadisnya kalamin au naklin. perkataan atau perpindahan. Berarti harus zikir dulu baru boleh sholat di tempat itu. Atau kalau langsung mau langsung harus pindah tempat. Daripada hal yang aneh yang terjadi di Pandau, adanya seorang imam masjid yang berusaha untuk menerjemahkan Riyadu Salihin setelah sholat subuh. Ketika bertemu dengan hadis ini, apa katanya? Berarti kalau kita mau sholat sunat setelah sholat fardu harus ngomong-ngomong dulu. Eh. Karena dalam hadis katanya kalamun perkataan atau naklun perpindahan. Jadi perkataan dia dianggap ngomong. Jadi ngomong dulu. Ngomong dulu dengan orang kiri kanan kita baru boleh sholat sunat setelah Kalau itu. Kalau antara salat sudah dua, saya salat Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. tidak. Pentingkah belajar bahasa Arab dalam agama Islam? Bagaimana kalau tidak bisa? Kalau penting itu iya. Kalau tidak bisa tidak berdosa. Karena penting tidaklah wajib. Penting tidaklah apa? Wajib. Kalau tidak wajib ditinggalkan tidak berdosa. Namun kekurangan pasti. Kekurangan pasti. Berkata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah bagi orang yang ingin mendalami agamanya, mendalami dia harus belajar bahasa Arab. Karena antara bahasa Arab membaca Al-Qur'an, membaca hadis dengan mengerti bahasa Arab itu beda sekali dengan tidak. Bukan untuk membanggakan diri dan semacamnya, tapi itu realitas secara logika saja bahwa Al-Quran yang dalam bahasa Arab itu yang kita baca di dalam sholat dan kita baca dalam wirid-wirid harian kita itu perkataan Allah Allah yang telah berkata-kata dengannya yang didengar langsung oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagaimana ia dengar dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat sebagaimana ia dengar dari malaikat Jibril. Jadi kata-kata Allah, Allah yang telah merangkainya dan telah mengucapkannya Jadi keyakinan umat Islam itu ketika dia membaca Qul huwallahu ahad, Allah pernah mengucapkan kata yang sama. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau itu kata-kata Allah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bagaimana mungkin sama antara bahasa manusia dengan bahasa Allah? Oleh karena itu, afwan, bukan untuk apa-apa. Sering kita baca Al-Quran, baca terjemahannya, kok terima itu kayaknya garing aja, gersang. Karena itu tadi sudah dipindahkan ke dalam bahasa manusia sehingga dia tidak bisa mendatangkan makna-makna seperti yang ada di dalam bahasa Arab. Contoh Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mungkin semua kita hafal Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir Sampai kalian di dalam Quran terjemahan diterjemahkan masuk ke dalam kubur. Berpacu-pacu banyak, bermegah-megahan, telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Itu terjemahannya. Padahal kalimat yang dipakai dalam Al-Quran hatta zurtum sampai kalian menziarahi ziarah dari kata-kata zaro ya zuru ziaratan kalian menziarahi kubur itu kalimat yang dipakai oleh Al-Quran dipakai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, menziarahi kubur. Masuk ke dalam kubur diterjemahkan. Sebenarnya sudah benar tapi tidak memadai. Kenapa? Karena kalimat ziarah bukan hanya sekedar masuk. Kalimat ziarah mengandung makna yang lebih dari sekedar masuk. Apa itu makna yang lebih? Makna yang lebih adalah orang berziarah itu akan meninggalkan tempat yang dia ziarahi. Betul? Ya, itu makna yang ada dalam ziarah. Berarti kita akan masuk kubur dan akan meninggalkan kubur. Kita suatu saat akan dikeluarkan lagi dari kubur itu. Tidak selamanya ada di kubur. Dan itu tidak ada dalam terjemahan masuk ke dalam kubur. Karena kalimat masuk ke dalam kubur hanya tok masuk nggak pakai keluar. Namun kata-kata ziarah memberikan makna bahwa di kubur tidak selamanya. Tapi ada batas tertentu sehingga kita akan keluar lagi dari kubur itu. Ke kubur hanya pergi berziarah. Orang berziarah itu datang dan kemudian pergi. Kalau dia datang dan tidak keluar lagi tempat itu, itu bukan berziarah namanya. Berarti di sini kalimat ini juga mengandung penekanan kepada akan hadanya hari berbangkit dari alam barzah. Tidak ada dalam terjemahan. Kemudian Kalimat ini juga menunjukkan betapa singkatnya umur kubur. Umur alam barzah betapa singkatnya. Allah ketika bercerita tentang alam barzah hanya memakai kalimat ziarah. Dan ziarah itu nggak lama-lama. Mana ada orang ziarah lima tahun? Nggak ada orang pergi ziarah lima tahun balik lagi. Nggak ada. Yang ada itu satu jam, dua jam, tiga jam, pulang lagi. Itu namanya ziarah. Ini menunjukkan bahwa masa alam kubur itu singkat menurut pandangan syariat. Apabila dibandingkan dengan masa akhirat. Apabila dibandingkan dengan masa akhir nggak ada artinya, sangat singkat sekali masa alam barzakh itu. Sehingga saking singkatnya Allah memakai kalimat ziarah kubur. Masuk dan ziarah sebentar keluar lagi untuk waktu yang jauh lebih panjang. Ini ayat ini menunjukkan singkatnya alam barzakh dan panjangnya hari berbangkit. Padahal alam barzakh itu ayat ini sudah turun 14 abad yang lalu. Dan Rasulullah sudah masuk alam kubur, alam barzakh 14 abad yang lalu. Itu tetap dihitung ziarah saja baru. Kalau begitu, betapa panjangnya akhirat dan berapa singkatnya dunia. Itu tidak ada dalam terjemahan. Oleh karena itu kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dalam Al-Quran Kenapa kemudian kita melihat adanya imam-imam Orang-orang yang mengerti bahasa Arab Baca Al-Fatihah mereka menangis Baru Al-Fatihah Sampai kepada iya karena abud Wa iya karena stain Mereka tidak bisa menahan air mata sentuhan-sentuhan Al-Quran, tekanan-tekanan Al-Quran, tidak bisa diwakilkan oleh bahasa manapun. Bahkan yang seperti itu tidak bisa dibuat oleh orang Arab sendiri. Jangankan kita orang Indonesia. Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lagi misalnya. Dengan bahasa yang lain yang semakna. Hilang keindahan Al-Quran itu. Apalagi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Gitu. Seperti itu. Demikian juga dengan dengan hadis-hadis. Sehingga akhirnya banyak orang yang salah memahami hadis karena memahami hadis dalam bahasa terjemahan orang terjemahannya saja. Sudah pun terjemahnya menterjemah salah, dipahami lagi oleh orang yang membaca terjemahan salah lagi. Saya pernah diamanahi untuk ngoreksi terjemahan oleh salah satu penerbit terkenal di kalangan kita. Yang Allah takdirkan saya kenal dengan pemilik penerbit itu, penerbitan buku itu, pustaka itu diminta untuk mengoreksi. Hampir setiap dua lembar ada kesalahan. Nggak ada dua lembar itu lewat tanpa kesalahan penterjemah menerjemahkan buku. Tentu tidak semua penerjemah seperti itu. Tapi bayangkan kalau terjemahan ini tanpa koreksian, lalu tampil di pasaran. Gitu. Suatu hari kami duduk-duduk melihat fatwa-fatwa kontemporer. Fatwa-fatwa kontemporer. Itu diterjemahkan dari fatwa Al-Asriyah hampir 100 halaman tidak diterjemahkan. Dan 100 halaman itu banyak masalah tauhid dan babak keimanan. Jadi kalau kemudian kalau kemudian uh, hanya mengerti bahasa Indonesia tentu kurang. Bagaimana kita akan mendalami? Bagaimana kita akan kitabnya para ulama yang pernah dikarang oleh ulama Islam itu yang hilang lebih banyak daripada yang ditemukan. Yang ditemukan masih dalam tulisan tangan itu lebih banyak daripada yang sudah naik cetak komputer. Dan itulah kerja para para program pasca sarjana di Arab Saudi yang bagian agama, mengulang kembali cetakannya dalam cetakan komputer supaya bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Kemudian yang sudah dicetak komputer masih banyak yang belum sampai ke Indonesia dibanding yang sudah sampai. Yang sudah sampai ke Indonesia masih banyak yang belum diterjemah dibanding yang sudah diterjemah. Yang sudah diterjemah masih banyak yang belum kita punya dibanding yang sudah kita punya. Yang kita punya lebih banyak yang belum dibaca dibanding yang sudah dibaca. Oh. Mana lagi ilmu perginya? Oleh karena itu jangan sombong lah, ngandalkan ngandalkan buku terjemahan, sombong sok jadi alim gitu. Nggak layak. Yang sudah kita baca lebih banyak yang belum dihafal dibanding yang sudah dihafal. Nah, mana ilmu itu? Hilang kali ketiga tidak dipertahankan bahasa Arab. Wah subhanallah. Bah bahasa Arab itu baru hilang belum lama ini. Dengan bukti orang-orang tua kita dulu paham bahasa Arab. Walaupun pahamnya sampainya hanya pasif. Bisa baca, mengerti, dan susah untuk mengucapkan. Itu menandakan bahwa para ulama kita dulu menebarkan syariat dalam bahasa Arab. Sehingga tulisan Indonesia Melayu terpengaruh oleh huruf Arab. Dan tulisan para ulama-ulama kita dulu berbahasa Arab juga. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab kunci kesuksesan seseorang kalau ingin dia benar-benar mendalami syariat Islam. Maka tidak akan ada orang ulama jadi ulama tidak pandai bahasa Arab itu tidak ada cerita. Enggak ada. Asal enggak pandai bahasa Arab, enggak akan bisa jadi ulama. Enggak akan bisa. Karena dia mau belajar dari siapa? Ya, pengarang Ibnu Taimiyah, terjemahan Witono. Nah, berarti dia memahami kalimat Witono bukan kalimat Ibnu Taimiyah. Ini misalnya. Paham yang saya maksud? Dia hanya mempelajari terjemahan tingkat pemahaman Witono terhadap bahasa Arab. Dia tidak langsung berhadapan dengan kalimat bahasa Arab itu. Saya kehilangan buku Ahkamul Janais. Akhirnya terpaksa membaca dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Etika apa, adab mengurus apa? Jenazah. Alhamdulillah ketemu lagi baca lagi. Itu jauh sekali. Jadi begitu. Oleh karena itu eh, penting belajar bahasa Arab itu penting, pastilah. Namun tidak sampai kepada jenjang wajib. Walau pentingnya itu penting, terutama bagi yang ingin serius belajar agama, mau tidak mau harus belajar bahasa Arab. Kalau sudah tua-tua gini Ustaz belajar bahasa Arab juga, saya katakan nggak usah lah. Ya. Pertama, memorinya sudah susah nyimpan. Kalau dipaksakan ngafal itu sering panas, hang. Dan masih banyak yang bisa dihafal lebih daripada kosakata bahasa Arab, daripada harus ngapal pintu, dinding, lampu, kaki, gigi, gusi. Lebih ngapal Al-Qur'an masih banyak yang bisa harus kita hafal. Juz 30 belum kelar-kelar sampai sekarang. Hafalkan dulu juz 30 itu lebih baik ya saya semangat Ustaz kalau anda bisa silahkan tapi jarang yang bisa itu jarang orang tua yang sudah kerja ya semangat semangat semangat begitu mentok tiga bulan wah mundur dan itu yang sering terjadi ya karena memang tingkat menghafal kita sudah sangat kurang disebabkan memang umur sudah semakin menanjak Kemudian kesibukan yang membuat memori kita sudah penuh sehingga sulit untuk menghafal. Sayang kalau kemudian kesempatan yang sulit itu diisi oleh hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Tikar, kayu, misalnya. Itu kan lebih baik kan Al-Quran dulu atau ke hadis Nabi Muhammad langsung kepada hadisnya. Toh di situ juga juga ada bahasa Arabnya dan terjemahannya. Tinggal kita pandai bagaimana kita pandai memisah-misahkannya gitu. Itu bagi yang tua, bagi yang muda semangat belajar. Ya. Yang muda masih bisa menghafal belajar. Ya. Dulu saya masih ingat sekitar tahun 2003 itu sekelompok ibu-ibu minta diajar bahasa Arab. Saya bilang maaf nggak mau saya. Kenapa Ustadz? Buang-buang waktu. Maksud saya buang-buang waktu itu bukan berarti tidak manfaat. Ada manfaatnya tapi terlalu minim. Seberapa berapa yang sukses nanti yang belajar ini? Dan itu sudah terbukti. Ustaz Armin rahimahullah dengan Ustaz Abu Zul pernah membuka kursus bahasa untuk bapak-bapak. Umur 30 ke atas. Sampai sekarang nggak ada alumni. Sampai sekarang. Pernah dulu dibuka. Gratis. Ada yang membiayai. ini. Udah. Buku disiapkan. Tenaga pengajar sudah digaji. Tinggal nikmati gratis. Sama yang bayar-bayarnya nggak dapat sampai sekarang. Jadi kalau begitu keadaannya, saya juga ingin paham Al-Quran. Gampang. Cari ustadz, belajar langsung dari Al-Quran. Kalimat satu ayat, uraikan perkata, pahami, ditafsirkan. Ya kita sudah memulai di ibu-ibu, alhamdulillah. Eh, lumayan. Ya, jadi hafalannya langsung kepada kalimat yang ada di dalam Al-Quran nggak mulai dulu dari tangan, kaki, gigi, gusi, perut dan segala macam nggak mulai dari situ. Langsung kepada Al-Qurannya. Yang dihafal langsung kalimat Al-Qurannya serta tafsir. Nah, kita nggak tahu kapan kita buka untuk bapak-bapak. Doakan saja mudah-mudahan kalau nggak saya ada yang lain nanti. Dulu minatnya ketika di, dilemparkan itu majelis bapak-bapak dan ibu-ibu sekaligus. Tapi kemudian disambut oleh ibu-ibu saja di hari yang bapak-bapak sibuk dalam pekerjaan akhirnya menjadi majelis taklim ibu-ibu di hari Rabu pertama dimulai di balai di musola Raudah Jalan Kasa musola 10 kali 10 lambat laun nggak cukup sekarang sudah pindah ke Balai Sudirman setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 itu kalau saya nggak absen Bagaimana sikap kita ketika melihat plastik yang digantungkan di tempat makan, di mana itu tidak wajar dan kata orang bisa jadi, bisa jadi itu jimat. Kalau kata orang diem aja lah, nggak perlu usil, ya. Ada plastik gantung, udah biar aja, ya. Kecuali kalau orang yang pemilik rumah makan tuh kita tahu, kenal. Tapi kalau kita nggak tahu entah apa entah apa ya biar aja lah. Masih banyak yang lain yang jelas-jelas maksiat perlu kita ingkari. Kenapa kok cari yang tidak jelas tidak jelas gitu? Ya kan? Kalau kemudian kemudian nampak terpajang tangkal-tangkalnya, di situ sih kita ngomong jelas nampak. Oleh karena itu akhifiddin. Di dalam hadis Nabi, man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa ro'a melihat, bukan nebak-nebak, Ro'a melihat, dia melihat kemungkaran, betul-betul melihat. Melihat itu dengan ke, dengan mata bukan dengan perasaan. Ini melihat pakai feeling. Ro'a, ro'a itu ro'yun, mata. Barang siapa melihat kemungkaran, berarti harus melihat, bukan feeling. Tuh. Subhanallah, hadis Nabi jelas. Barang siapa yang melihat dari antara kalian kemungkaran, melihat falyughayyir. Di saat itu dia amar ma'ruf nahi munkar. Bukan dicari-cari. Yang dilihat, yang kita lihat saja belum bisa kita ingkari semuanya. Bagaimana kalau kemudian feeling masuk? Kalau jelas kemudian ya seperti di sebagian rumah makan kita pernah makan itu dipajang di situ kalimat dalam bahasa Arab yang ada sebagian kita tahu sebagian enggak itu kalau bacanya kita muter-muterin <laughs> pindah kemari ini kemari ini kemari ya sehingga menciptakan bentuk apa gitu. Tapi muter-muter, ada yang muter gini, ada yang ke sana, ada yang kemari, macam-macam. Bentuk tangkal itu udah nggak benar gitu. Bentuknya aja udah nggak benar, apalagi asli, benerannya. Kita ingkari, ini nggak benar bu, segala macam. Terima kasih pak, ya udah pergi kita. Apa hukumnya kita makan di sana? nggak apa-apa asal yang dijualnya halal ya asal yang dijualnya halal Apakah taubat orang yang melakukan dosa syirik diterima? Ya, selagi dia bertobat sebelum wafat. Taubat orang yang melakukan syirik diterima oleh Allah apabila dia serius taubat dengan syarat sebelum wafat. Kalau dia mau bertobat ketika ajal datang, tidak diterima. Kalau dia mau bertobat di akhirat, tidak diterima. dan tidak akan ada kata maaf bagi orang yang membawa dosa syirik wafat. Bagi orang yang wafat membawa dosa itu tidak ada kata maaf dari Allah. Itu artinya dosanya nggak pernah diampunkan. Nggak pernah bersih dari dosa syirik selama-lamanya. Itu artinya kekal di neraka Allah. Itu artinya tidak akan pernah masuk surga Wallahualam. Saat berbincang dengan orang tua, kita terkadang orang tua membicarakan keburukan saudara kita, adik atau abang. Maksudnya mungkin untuk nasihat. Apakah hal itu termasuk riba? Seandainya kesalahan abang dan adik kita itu kita pun sudah tahu. Kan ada abang-abang atau adik memang keluarganya tahu dia sifatnya jelek seperti ini, semua orang tahu. Dari keluarga itu semua tahu. Dia tidak nepati janji, dia nggak berbakti kepada orang tuanya, dia bakhil kepada orang tuanya. Semua keluarga tahu. Kalau itu yang disampaikan orang tua itu bukan riba, Karena membicarakan sesuatu yang semua orang tahu bukanlah riba. Yang riba itu rahasia tersimpan dibongkar. Itu yang riba. Rahasia Ya. Rahasia. Tapi kalau semua orang tahu, lalu kita bicarakan, itu bukan riba lagi. Misalnya saya katakan sekarang, tuh Sarah Azhari pamer aurat kemana-mana, itu tidak hibah, Itu tidak hibah Karena semua orang tahu dia juga pamer aurat kemana-mana. Itu Inul goyang dangdut kemana-mana. Itu tidak hibah. Karena dia sudah mempertontonkan itu ke semua orang. Salah satu yang tidak hibah adalah ketika orang lain semua sudah tahu. Dia menjaharkan aibnya kepada orang lain dia tampakkan aibnya kepada orang lain. Berarti dia tidak mau itu, dia tidak anggap itu aib yang harus disembunyikan. Itu bukan aib dia. Ketika dibicarakan orang itu tidak aib. Yang harus disembunyikan karena dia sendiri yang punya aib mempertontonkan ke orang lain. Bisa dipahami? Yang riba itu membicarakan sesuatu yang tersembunyi. Begitu. Ustaz itu gimana kabarnya? Udah cerai belum sama istrinya? Kapan cerainya? Gitu. Itu riba. dan setan pandai. Ketika ikhwan dan akhwat majelis taklim ditarik untuk di, di, diselamatkan, alhamdulillah diselamatkan dari berusaha coba untuk menyelamatkan dia dari menghibahi manusia dalam entertain selebriti, setan masukkan hibahi ustaz. Setan pinter. Hukumnya sama, bahkan mungkin lebih dahsyat. Karena kalau kemudian seleb digibahi, ya simbol-simbol kefasikan. Tapi kalau kemudian para dai yang digibahi itu akan menjatuhkan derajat sang dai tersebut. Maka akibatnya lebih berbahaya. Karena tidak seorang pun yang tidak memiliki aib. Garis bawahi ini dengan baik. Tidak seorang pun yang tidak memiliki aib. Kalau kemudian kita pantau-pantau ketemu itu. Pantau. wah saat begini ha Ustaz ini begini ha Ustaz ini begini ketahuan itu oleh karena itu dilarang oleh agama Islam mencari-cari kesalahan karena kalau dicari-cari ketemu Kalau dicari-cari apa? Pak? Ketemu. Dan biasanya Orang yang suka cari-cari kesalahan orang, dia yang paling banyak buat kesalahan. Cuman setan butakan dia dari kesalahannya, sibuk ngurus kesalahan orang lain. Maka yang paling benar itu adalah sibukkan diri ngurus kesalahan kita sehingga mata kita buta melihat kesalahan orang lain. Menjaga kekusukan salat bagi jamaah di antaranya tidak memakai pakaian yang tidak bergambar dan tidak ada tulisan-tulisan di punggung tanpa ada pertanyaan. Menjaga kehusukan sholat berjamaah diantaranya tidak memakai pakaian yang tidak bergambar dan tidak ada tulisan-tulisan di punggung tanpa pertanyaan. Iya benar. Iya. Mengusap kepala dan telinga pada wudhu cukup sekali. Apakah tiga kali itu syar'i? Tidak. Yang syar'i yang benar adalah satu kali. Karena seluruh riwayat tentang detailnya wudhu tidak ada yang menerangkan kepala dan telinga itu tiga kali. Tapi secara global ada. Seperti Ibn Abbas mengatakan Rasulullah SAW beruduk tiga kali tiga kali, dua kali dua kali, satu kali satu kali. Itu ada secara global. Tapi ketika masuk pembahasan detail wudhu, wudhunya Uthman radhiyallahu an, wudhunya Abu Hurairah. Begini cara Rasulullah wudhu lalu didetailkan satu persatu, semuanya menunjukkan kepala dan telinga satu kali usap. Ini menunjukkan bahwa yang benar bahwa kepala dan telinga satu kali usap dalam satu kali pengambilan air. Begitu semua dicontohkan oleh para sahabat dalam detailnya wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz bagaimana mengatasi rumah makan yang sedang dikerjai orang atau jin? Hmm, tahu dari mana? Pertanyaan pertama tahu dari mana dulu dikerjai orang? Gitu. Karena sepi. Feeling lagi. Feeling lagi. Ya pertama, orang yang punya restoran harus rajin sholat, harus rajin tikir harus tawakal kepada Allah. Ya. Seluruh para dukun bilang, tidak ada benteng yang lebih kuat selain ke atas. Itu benteng yang paling kuat. Itu seluruh dukun ngomong. Tanyalah pada dukun orang percaya. <laughs> yang pernah mengalami masa-masa cinta dukun itu silahkan tanya kepada mereka. Seluruh dukun ngomong, tidak ada benteng yang lebih kuat selain kamu betul-betul menyerahkan diri kepada yang satu. Itu benteng yang paling kokoh, yang susah untuk ditembus. Pengalaman dia coba nembus orang nggak kena-kena. Kalau sudah dukun aja ngomong gitu, ngapain ku dukun lagi? kan itu menunjukkan benteng saya lemah, benteng yang benar itu tawakal. Kan gitu kan? Itu aja yang dikatakan oleh dukun itu. Benteng yang benar itu antara bertawakal kepada Allah. Hapus. Yakini bahwa tidak ada satu yang pun yang bisa memberikan modal kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kamu seandainya kamu minta pertolongan benteng kepada saya berarti benteng kamu lemah. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah. Inna la yaziduka illa wahna. Jimat-jimat itu tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Gak semakin kuat, makin lemah. Makin banyak tangkalnya makin lemah. Di SMU 6, kalau tidak salah SMU 6 dulu namanya, entah sekarang SMU berapa karena ada rotari pertukaran nomor. Setelah kasus Handayani kita pindah ke SMU 6. Itu ketika ngurukyah seorang yang kena jin di sekolah itu kelihatannya ada bekas rukiah, tapi kok jinnya kuat betul. Saya bilang, tolong periksa badannya. Ternyata ketemu jimat. Setelah jimat itu dihancurkan dari lipatan-lipatan eh, kertas yang berwarna hijau, eh, berwarna kuning, pekat dan segala macam, ada tulisan-tulisan. Setelah dihancurkan di rukiah, bekasnya semakin jelas tapi tetap aja jin itu kelihatan kuat. Saya katakan, tolong ketahuan kawannya, tolong lihat tasnya, mungkin ada jimat di tasnya. Diperiksa tasnya semuanya ketemu lagi jimat. Dihancurkan. Semakin jin itu kewalahan berhadapan dengan Al-Quran. Tapi dia masih seolah-olah masih kuat. Ada ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Saya curiga dan kemudian saya katakan suruh laki-laki keluar dari ruangan ini. Kalian yang perempuan tinggal tutup buka sampai sampai sampai gitu. periksa seluruh tubuhnya sampai ke pakaian dalam ternyata di pakaian dalamnya itu ada jepitan hitam rambut perempuan tahu ada kecil dulu kecil sekali itu tipis diselipkan di rambut hitam berwarna hitam itu ada dua di celana dalamnya setelah itu dibakar baru jin itu teriak luar biasa ini menunjukkan bahwa semakin dipasangkan tameng, jin itu semakin kuat. Kita yang semakin kewalahan dibuatnya. Si pasien semakin lemah karena dikuasai oleh jin. Setelah itu dia baru teriak, baru dia ngaku, baru dia segala macam. Dia ceritakan sejarah kenapa anak ini sampai dapat tangkal-tangkal semacam itu. Jadi serahkan diri kepada Allah Taala, ya, memulai suatu usaha dengan ketika menutup toko di pagi hari, di malam hari baca bismillah ya karena jin setan tidak bisa masuk ke sebuah rumah dan tempat yang ditutup dengan baca bismillah itu lupa kita ya melakukannya banyak kita yang lupa melakukannya masuk rumah tidak baca bismillah ya mau masuk rumah bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa 'ala allahi tawakkalna kalau seandainya rumah kita ditutup tanpa bismillah, jin bisa nginap di rumah kita yang jahat itu, bisa nginap dia di rumah kita. Kalau kita makan tak baca bismillah, dia ikut makan bersama kita. Kalau kemudian kita tutup rumah pakai bismillah, maka makan pakai bismillah, apa kata jin? Gak ada tempat kalian menginap dan ada tempat kalian untuk makan. Itu kata dia sesama dia. Itu Rasulullah SAW mengajarkannya. Oleh karena itu, serahkan diri kepada Allah. Kemudian, tidak ada salahnya di saat saat di restoran itu dibacakan Al-Quran, surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah dibaca akan membuat jin-jin yang jahat hilang dari tempat itu. Pergi. Didiamkan lagi, dia bisa datang lagi. Adanya ulat dalam piring di atas nasi setelah dihidangkan juga nasi yang tidak bisa matang walaupun sudah dimasak satu jam masih tetap keras. Oh itu belum terbaca tadi. Kakek saya adalah seorang Nasrani dan ayah saya adalah seorang Muslim. Suatu kakek masih hidup, beliau telah menerapkan menetapkan harta warisan berupa tanah untuk ketiga anaknya. Masalahnya apakah ini wasiat ataukah warisan? Dan apakah itu telah jelas keharamannya sementara ini telah ditetapkan kakek sementara itu telah ditetapkan kakek sebelum meninggal. Apakah itu ketetapan kakek itu dibagi ketika dia hidup atau tidak? Kalau dibagi ketika hidup, itu sah. Itu namanya hibah hibah kakek kepada anak-anaknya, hibah seorang bapak kepada anak-anaknya sebelum seorang bapak meninggal. Dan hibah itu walaupun bukan dari ayah ke bapak, dari tetangga ke tetangga aja boleh. Walaupun berbeda agama. Dan kalau seandainya pembagian itu dibagi tapi dengan syarat dilakukan setelah saya wafat, itu namanya harta wasiat. Harta warisan. Dan harta warisan sebenarnya tidak tergantung wasiat, tapi pembagian yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, wasiat ini supaya anak-anak tidak ribut dibagi dulu, dibagi si anu dapat anu, si anu dapat anu, si anu dapat anu. Di bawahnya dibuat kalau saya sudah wafat. Itu salah. Itu salah. Itu bukan warisan itu. Itu bukan wasiat. Dia akan dengan wafatnya yang punya harta yaitu ayah atau ibu, otomatis harta yang ditinggalkan jadi harta warisan. Kalau ditulis sebelum mati? nggak boleh. Tidak, tidak benar. Ya, wasiat kalau mau bagi-bagi harta, bagikanlah ketika sebelum kita wafat. Bagikan sebelum kita wafat. Kalau tidak mau anak itu bertengkar dan kita bagi secara adil menurut kita dan menurut anak-anak kita pembagiannya adil, bagikan sebelum kita wafat. Ya, sisakan sedikit untuk kita kemudian yang sedikit itu kita perkirakan cukup untuk kita sampai wafat dan membuat anak tidak akan bertengkar karena harta yang sedikit itu. Ya. Dan orang tua kalau punya feeling anaknya akan bertengkar itu menunjukkan juga dia tidak berhasil mendidik agama pada anak-anaknya. Ya kan? Sehingga anaknya mau bertengkar dengan abang dan adiknya hanya karena rumah, hanya karena tanah. Gitu. Sementara anak yang telah dibimbing agama dengan baik, dengan tetangganya dia nggak mau bertengkar, dia bisa mengalah-mengalah. Walaupun kalau kemudian dia bertahan di atas haknya, itu juga boleh. Tapi dia tidak mau membuat pertengkaran hanya karena urusan dunia. Adapun kalau kemudian dia buat surat wasiat, pembagian harta, jalankan ini setelah ayah meninggal, itu bukan wasiat. Karena ketika seorang muslim meninggal, hak pembagian hartanya Allah yang ngatur. Hak pembagian hartanya siapa yang ngatur? Allah, bukan dia. Karena Allah telah turunkan Al-Quran. Hukum yang paling detail di dalam Al-Quran adalah hukum harta warisan. Itu menunjukkan Allah yang langsung ngatur. Saking Allah pedulinya tentang mengatur harta warisan, pengaturan harta warisan itu tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masalah sholat diserahkan kepada Nabi Muhammad. Aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana sholat itu? Belajar dari Nabi Muhammad sholat. Namun harta warisan langsung Allah yang bagi di dalam Al-Quran. Anissa kalau saya tidak salah. Langsung Allah yang bagi dalam Al-Quran harta warisan itu. Betul ada yang diserahkan kepada Nabi tapi sedikit. Sedikit masalah-masalah diserahkan. Mayoritas Allah yang langsung membaginya di dalam Al-Quran. Hukum warisan itu. 90% dari hukum harta waris itu langsung Al-Quran yang berbicara tentangnya. Itu pun banyak tidak diterima orang. Allah yang berbicara di dalam Al-Quran tidak dia terima. Lihat bagaimana manusia <coughs> jauhnya dari syariat Islam. Allah yang membagi tidak mau dia terima. Ya. Jadi e, wasiat seperti itu. Namun kalau kemudian <clears throat> hibah itu telah diberikan ketika hidup, si hak, si anak berhak untuk mendapatkan. Dan kalau toh pun itu adalah warisan setelah kakek meninggal baru harta itu dibagi, itu juga warisan dan ilmu saya ada khilaf dalam masalah ini apakah si anak muslim berhak menerima warisan dari ayahnya yang tidak muslim pendapat yang paling kuat. Ada khilaf fikih boleh atau tidak, tapi insya Allah yang kuat adalah boleh. Kalau Muslim, sebentar pak. Muslim berhak menerima dari orang tuanya yang tidak Muslim dan tidak sebaliknya. Ketika ayahnya Muslim, ada anaknya yang kafir, tidak Muslim, tidak berhak terima. Anaknya tidak berhak terima waris. Dianggap tidak ada ketika pembagian harta warisan. Wallahu taala. Kalau sekiranya misalnya katanya oh, saya bagi sekarang, tapi kalau saya mati baru demil. Itu dia tuh, itu yang bagi setelah wafat tuh. Ya. Nah, tidak boleh.